ضلاله وكل ضلاله في النار اخوه الاسلام Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan di dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana usaha syaitan untuk menyesatkan manusia. Berbagai macam usaha ditempuh oleh syaitan. Demikian dan iblis di dalam Al-Quran Karim. Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah tetapkan aku kata iblis, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ia adalah merupakan janji iblis. Maka ia, ia keluarkan berbagai macam, ia kerahkan berbagai macam usaha untuk menyesatkan Di antara yang, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat Antum yang punya buku ini, silakan dilihat halaman 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul alam yad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala aqrabina fa'tahilna Allah." الذي استغرقه إلى يومئذ في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إنه لله الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين Katakan Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak memberi manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi. Dalam keadaan kebingungan, kawan-kawan yang mengajak segera menerus dengan mengatakan itu ikutilah katakan sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk kebenaran dan kita diperintahkan agar bersaksi kepada Rasulullah. Ikhwatul Islam. Syekh Syekh Salim bin Eid Al-Hilal dalam kitab beliau Maqam Syaitan ketika membahas tentang di antara kekuatan syaitan dan akhlak syaitan adalah yaitu al hira bingung bingung di antara pemikiran-pemikiran yang ada sehingga kebingungan itu menyerang seseorang kepada apa lima kutub atau dia menjalani jalan yang tidak diridhoi Allah perpecahan umat yang terjadi di, di dalam tubuh kaum muslimin yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh banyak imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, Nasai dan dikeluarkan diriwayatkan dari sekitar lima 15 sahabat dan disahihkan oleh sekitar tiga 13 ulama muhakkikin dari ahli hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satastariku hadhihi ummah ala thalathin firqah Umatku ini akan terpecah belah menjadi tiga golongan. Rasul kita yang mulia mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi tiga golongan. Ia hadis yang sahih Karena diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, demikian pula Abu Hurairah, demikian pula Muawiyah bin Abu Sufyan, demikian pula Abdullah bin Umar, demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian pula bin Abu Sa'id Al-Qadri. Dan disahihkan oleh banyak ulama di antaranya Al-Hafiz Al-Iraqi, Imam Nawawi, demikian pula Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i dan banyak lagi. Adapun yang menzaifkan hadis ini tidak mempunyai hujah sama sekali. sebatas mendoakan salah satu jalan daripada jalan jalan harus Kenyataan membuktikan demikian. Umat Islam terpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan berpecah belah namun bukan berarti Allah ridho kepada perpecahan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ridho kepada perpecahan di hati. Sebagaimana Allah menghendaki adanya maksiat, Allah tidak ridho apabila atau hamba-hamba yang berbuat maksiat kepada Allah. Perpecahan ini, keanekaragaman pemikiran, menyebabkan banyak kaum muslimin bingung bimbang terutama di antara orang-orang tua kita. Tidak tahu mana jalan yang harus diikuti, tidak tahu mana pemikiran yang harus diambil. Akhirnya apa yang terjadi sebagian manusia putus, tidak lagi mau mempelajari agama. Katanya umat Islam berpecah belah, ia masing-masing merasa dirinya benar dia tinggalkan ilmu agama akhirnya dia ridho menjadi orang-orang Allah sebagian kelompok mencetuskan ide-ide yang aneh apa katanya nanti insya Allah kita akan bahas di bab yang kedua dengan berapa benar sebagian mereka berkata jangan mempermasalahkan sesuatu yang sifatnya sepele, tak Sebagian lagi mereka itu kan pemahaman ulama. saya pun punya ulama. Sebagian lagi mereka sudahlah kita bersatu padu saja. Yang masalah-masalah seperti itu tidak perlu diributkan. Akhirnya dia mempertahankan persatuan. Sebagian lagi mereka katanya ya mengapa kita harus meributkan masalah-masalah bid'ah dan yang lain sementara di sana kaum muslimin di sana kaum muslimin katanya dibunuhi. Di sana katanya kaum muslimin di Palestina, di Bosnia dan yang lainnya. Ini semua buat Islam ada di masyarakat kita. Entah itu orang awamnya, entah itu aktivisnya. Akan tetapi mereka semuanya tidak mengetahui atau entah mungkin pura-pura tidak tahu tidak ragu lagi. Mungkin niat mereka benar. Niat mereka ingin memperjuangkan Islam sahih. Niat yang benar mungkin kita akui. Mereka menginginkan untuk memperjuangkan Islam. Akan tetapi ternyata karena perjuangan itu tidak diikuti dengan ilmu yang sahih. Dengan bimbingan para ulama yang, yang benar. Sehingga akhirnya mereka mengambil jalan-jalan yang lainnya kepada al-Islam ya Allah Saya bawakan dalam kitab saya ini beberapa tentang mengapa manusia ditimpa kebingungan. Yang pertama yaitu dangkalnya ilmu. Dangkalnya ilmu adalah merupakan sebab terbesar seseorang itu bingung. Dangkalnya ilmu sebab terbesar seseorang tersesak jalan. Sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh fitrah, oleh, oleh fitrah semua manusia. Seseorang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Antum saja masalah-masalah yang sifatnya dunia butuh kepada ilmu. Antum tidak tahu ilmu komputer, kalau tidak tahu ilmunya, antum tidak akan bisa menjalankan komputer. Ya. Antum mau masak bikin combro Tapi tidak tahu caranya, tidak akan pernah bisa. Seluruh perkara kalau tidak punya ilmunya, abalan dia tidak akan pernah bisa. Apalagi masalah agama, kalau masalah dunia barangkali ya seseorang bisa memproduk sesuai dengan selera sendiri. Masalah agama, kekuatan Islam yang itu merupakan hakul lillah, hak Allah Rabbul Alamin. Kekuatan Islam azam yang Allah ya. Kurangnya ilmu menjadikan seseorang tidak mengetahui jalan yang Makanya betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran-anjuran para ulama. Kita disuruh untuk datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Berapa banyak keutamaan-keutamaan, tabilah-tabilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya yakin kebanyakan itu sudah mengetahui. Maka ikhwatul Islam ma'azani Allah wa Namun terkadang jalan menuntut ilmu itu banyak sekali halangan-halangannya. Coba untuk melihat di halaman 18. Namun setan berusaha menghalang-halangi manusia dari ilmu. Banyak cara dia lakukan diantaranya satu dengan menakutkan ia berkata, katanya bila engkau menuntut ilmu dan semakin banyak ilmu, engkau tidak akan dapat mengamalkannya. Ini ya, saya tulis ini pengalaman saya dulu ketika saya telah mengajar sebuah pengajian di sana di Jakarta. Setelah kajian ada seorang bapak-bapak sekitar umur 55-60 tahun datang ke saya dan berkata, Ustaz, saya lebih senang menjadi orang bodoh. Kata saya, kenapa? Kenapa Bapak kok senang lebih senang jadi orang bodoh? Apa kata dia? Sekarang Ustaz, kalau misalnya saya tidak tahu itu maksiat, kemudian saya melakukan maksiat, saya berdosa tidak? Saya jawab, tidak berdosa. Baik, kalau saya tahu itu maksiat kemudian saya lakukan maksiat itu, saya berdosa tidak? Berdosa. Kalau begitu saya lebih suka jadi orang berdosa. Iya. kalau saya tidak tahu, saya tidak akan ditulis maksiat di sisi Allah. Kalau saya tahu, kemudian saya amalkan malah menjadi maksiat, Akhirnya saya katakan mendengar Ya akhirnya. Bapak yang Allah rahmati, semoga Allah mencintai Bapak. Kalaulah kebodohan itu lebih Allah ridai, tentu Allah tidak akan putus para rasul. Kalaulah kebodohan itu lebih Allah ridai, Allah tidak akan turunkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah turunkan para utus para rasul. Allah turunkan kitab kita di dalam rangka apa ya? Dalam rangka supaya manusia mengetahui tentang ilmu Allah Taala Saya katakan kepada Bapak, mana yang lebih maslahat? Seseorang punya ilmu atau orang yang menjadi bodoh bagaikan binatang ternak <coughs> yang kerjaannya mungkin dia mengikuti hawa nafsu. Orang yang bodoh, dia tidak tahu kemaslahatan diri. Betul. Orang yang bodoh tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu yang ada di masyarakat. Dia katakan begitu. Saya takut menuntut ilmu katanya karena saya takut tidak bisa mengamalkannya. Hadis syubhat syaitan itulah di hati Ya langkah syaitan bagaimana seseorang itu tidak untuk ini. Ditakut-takuti dia. B. Dengan menghiasi dan menjadikan manusia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Apa katanya? Persoalan umat tidak akan selesai hanya dengan menuntut ilmu, hanya dengan menuntut ilmu Bukhari atau yang lainnya. Kibiran ini berasal dari sebagian saudara-saudara kita sebuah buku yang berjudul Ikhwanul Muslimin Anzahullah Hirbali. Dia mencibir orang yang mengkaji Abdul Majid. Dia mencibir orang yang mengkaji kitab cara akidah Muawiyah. Dia mencibir orang yang sebatas kerjaannya katanya duduk di majelis ilmu. Apa katanya? Cuma belajar untuk ilmu tuang tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal lihat ya, Menyelesaikan permasalahan persoalan umat ini harus dengan ilmu. Sahih. Kalau bukan dengan ilmu dengan apa? Perasaan, semangat. Sebab dengan perasaan dengan semangat tidak cukup. Allah tidak cukup. Lihat orang yang ingin beramal makhluk nahi tidak tahu bagaimana ilmunya. Apa yang terjadi? Sebatas perasaan hancurkan ini, hancurkan itu. Tidak melihat bagaimana Islam membimbing kita. Bagaimana fikih dalam ingkar muka. Mengingkari kemuka. Terkadang orang tersebut merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Terkadang dengan adanya pemikiran yang menyesatkan. Iman, pemikiran sufia yang mengatakan katanya bahwasanya ilmu hadis atau mempelajari ilmu agama itu yaitu khusus untuk tingkat syariah. Adapun yang sudah sampai ke derajat hakikat katanya itu tidak dibutuhkan. Pemikiran lagi yang mengatakan katanya bahwa akal lebih tinggi dari dari akal dari sehingga akhirnya katanya dalil kalau bertentangan dengan akal maka akal itu harus didahulukan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan hingga akhirnya menghalang-halangi manusia dari menuju Allah. Ekuatan. Sebab yang kedua, yaitu jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Yakni ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang menggantikan para nabi dalam menjelaskan kepada manusia tentang agama Islam. Kalau bukan karena ya Allah kemudian para ulama, tentu manusia bagaikan binatang saja. Adanya ulama ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Makanya dalam hadis yang dihafalkan oleh Syekh Khalid bin Iyad adalah Rasul kita yang mulia Al-Rasul sallallahu mautul alim hulmatun la tusad wa musibatun la tujbar wa najmun tumit wa mautu qabila aisar min mauti alimin wahid matinya ulama kata Rasulullah itu musibah yang tidak bisa diganti Matinya ulama kata Rasulullah itu bagaikan lubang yang tidak bisa ditutup. Matinya ulama kata Rasulullah bagaikan bintang yang jatuh. Bahkan kata beliau Rasulullah SAW bersabda, matinya manusia satu kota, satu kampung, satu kabilah lebih ringan daripada matinya satu orang ulama. Betapa butuhnya manusia kepada para ulama. Maka dari itu kekuatan Islam jauhnya kaum muslimin dari ulama akan menyebabkan mereka jauh dari agama. Mereka tidak pun mendapatkan bimbingan yang benar yang sahih tentang agama Islam. Menghormati para ulama itu wajib. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Mahabbatul 'alim dinul bilal." mencintai ulama itu adalah agama yang harus kita dikeluarkan oleh Al-Fatih al bazari waktu di Dhampun namun di dalam sanatnya ada kelemahan berkata para ulama semua bersepakat anda mau melihat salah satu di halaman 21 dan para ulama salah yang telah terdahulu dan para ulama telah yang tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang indah Barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka dia tidak berada di atas jalan itu. Inilah ya. Ini manhaj yang membedakan manhaj ahlu sunnah dengan manhaj lain ahlu sunnah. Ahlu sunnah sangat menghormati Berbeda dengan klaim al-sunnah wal jamaah, terutama para orang keluarga dan mutazila, mereka menganggap lecehnya ulama, tidak peduli, bahkan mereka melecehkan ulama, dia tidak bersalah. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Andari, rahimahullah, para ulama besar di dalam ini dikatakan apa? Katanya tidak tahu Katanya mereka itu ulama haid dan nifas. Katanya mereka itu ya ulama-ulama penjilat pemerintah berbagai macam label-label yang menyeramkan diberikan kepada mereka. Coba bayangkan kalau ulama besar sudah dilecehkan, yang diulamakan siapa? Kalau ulama besar yang dilecehkan, yang diulamakan yang bukan ulama yang dianggap ulama. Sahih. Di zaman ini yang masih pemikiran takfiri mudah mengkafirkan tersebar, terutama di, bijak Mereka bahkan mengatakan kata di negara Saudi bahkan ulama-ulama yang kafir. kalau ulama itu sudah dikafirkan, lalu siapa mereka anggap ulama? Tentu dirinya sendiri. Allah musibah di zaman seperti ini tapi mencaci maki para ulama di susah besar. Ahmad bin Al-Nasrullah berkata, mencaci maki kami ini terutama para ulama besar dan termasuk dosa besar. Tapi Bahkan Ibnu Asakir berkata, ya bahwasanya lutumul ulama masmuma daging ulama itu beracun. Ya. Artinya musibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mempermisahkan orang yang menghibah itu seperti memakan daging saudara. Maka orang yang menggibah para ulama sama saja dia memakan daging Israel. Betapa tidak. Orang yang menggibah ulama pasti Allah Allah akan hinakan dia. Orang yang mencaci maki para ulama, kebalikannya Allah akan hinakan dia sehina sahih imma disepatkan jalannya iman dijadikan akhlaknya jauh daripada ya akhlakul karim Banyaklah. lagi ikhwan Islam dan yang Allah namun setan tak akan pernah diam usahanya untuk menjauhkan manusia dari para ulama amat tingkah berbagai macam pintu yang masuk iya setan berusaha bagaimana caranya kaum muslimin jauh dari bulan. Bagaimana caranya? Apa pintunya? Antum dengar di dalam 22. Yang pertama atau tiga berburu hanya kepada buku alias otodidak. Ya, tapi kalau orang cuma gurunya sama buku, buku, dia tidak akan pernah mengerti tentang bagaimana akhlak ulama. Orang yang sebatas membaca buku saja, dia pun hanya akan mengandalkan pemahaman dia terhadap buku itu. Berapa banyak kita ya, ini pemahaman-pemahaman para ulama terdahulu terhadap orang-orang yang, yang mempelajari agama terbatas dari buku saja. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini yang paling Ilmu berkata, Man la kau kharaja wahda. Siapa yang masuk sendirian, keluar pun sendiri. Belajarnya sendirian pasti akan menghasilkan hukum sendirian juga. Ulama tidak ada yang berbicara seperti itu kalau dia sendiri ngomong Yang kedua, dia akan melecehkan para ulama. Yang ketiga, dia akan merasa akunya tinggi. Dia memandang dirinya sudah level dengan para ulama kita berharap Allah tidak. Lihat oleh antum telaan pelan para ulama ya, dari Rasulullah. Abu Surah berkata, Abu Surah apa lagi? Dia satu level atau satu eh, semasa dengan Imam Bukhari dan demikian kita Abu Hatim ar di mana Abu Surah dilahirkan pada tahun 190 194 Hijriah. Ya. Dan beliau termasuk ulama yang luar biasa dari sisi pemahaman kepakinan dan hafalan hadisnya bahkan Abu Surah berkata aku hafal 700 ribu hadis dengan ini. Apa kata Abu Surah? Sahabi yang hanya berguru kepada hukum tidak boleh berfatwa. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang bertapaku cenderung hukum, dia akan menyia-nyiakan hukum. Sahih. Dalam kitab Bapaknya, Bahagian Al-Habib Ibn Asakir mau berkata, Jadilah lupa orang yang mempunyai semangat dan jangan bosan mengambil ilmu dari para ulama. Jangan lupa mengambil sebatas dari buku, jadi itu akan terkena sakit dengan penyakit yang berat. Sahih. Karena yang namanya buku akhir tidak selamat dari takdir. Apa itu takdir? imam ketahannya salah Atau terjemahannya salah Atau ya terjadi salah Sehingga pada waktu itu dia akan salah dalam pemahamannya Apalagi di Indonesia ini masih gerakan terjemahan buku ini sangat luar biasa. Akhirnya muncullah penerbit-penerbit yang niatnya sebatas bisnis. Mengeluarkan terjemahan buku sembarangan. Allah, saya pernah membaca sebuah buku yang itulah Ibnu Qayyim dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahan yang ngaco juga. Allah yang terjemahan. Kalau orang misalnya atau tidak seperti ini, pasti akan hasilnya seperti itu. Dia akan mengandalkan terjemahan yang kemudian ternyata terjemahannya yang salah. Maka dari itu yang kuat Islam tidak tidak cukup. Kewajiban antum, kewajiban kita semua harus berguru kepada guru. Itu yang paling utama. Bukan berarti kita tidak boleh membaca buku. Bukan berarti kita tidak boleh membeli buku. Itu penunjang. Akan tetapi yang paling utama adalah duduk di majelis ilmu diatur oleh para dari dan ustaz-ustaz yang kuat keilmuannya. Itu ya yang diutamakan. Pintu yang kedua yakni B. Terbesar-besar mengajar sebelum mengambil kaki yang cukup dengan alasan dakwah. Berkata Dr. Nasir bin Abdul Karim dan Abdul. di antara kesalahan yang harus diperingatkan dalam akhlak fikih adalah mengikuti sahkan dakwah dari ilmu dan ini lebih baik ditemukan pada pemuda mereka berkata berbak berdakwah berbeda dengan penduduk ini. oleh karena itu kita dapati para pemuda sangat memperhatikan amaliyah dakwah bahkan mereka semua pertumbuhannya akan tetapi dia sangat sedikit dalam menghasilkan ilmu nasional padahal kebalikannya itulah yang benar hendaklah yang itu dan bertafaku dalam agama menghasilkan ilmu-ilmu syariat kemudian baru dia berdakwah kenyataan tidak antum nah, melihat ya terutama di kampus di kampus kampus mudah diangkat jadi murabi diangkat jadi mursyid diangkat sebagai ya orang-orang yang mempunyai mampu mampu Akhirnya apa yang terjadi? Dengan alasan dakwah, padahal ilmunya tidak cukup. Belum menghasilkan ilmu yang cukup untuk berdakwah. Banyak tuh. Pertama di Jakarta ada sebuah kursus fakir sunnah. Namanya empat bulan di sana. Kalau dia sudah ikut kursus khotib Jumat 4 bulan, dapat sertifikat, sudah boleh jadi khotib Jumat kemana-mana. Baik. Nah, semangat dakwah ini harus diredam dan cara dialih, dialihkan ke semangat menuntut ilmu dulu. Itu yang penting. Menuntut ilmu terus menggali ilmu, atau satu tidak boleh diam dia pun harus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala bahkan Syekh Nasir Hasan bin, uh, Hasan Tanna ketika beliau yang ke Indonesia memberikan ujangan kepada para asatidah katanya seorang ustaz paling banter satu hari itu membaca buku 4 jam jangan kurang 4 jam Masya Allah karena itulah ya, menuntut ilmu Adapun tergesa-gesa mengajar sebelum menghasilkan ilmu yang cukup, maka itu adalah merupakan tipu daya syaitan. Imam Syafi'i berkata, apabila orang yang datang ilmu yang mengajar dia akan luput dari ilmu yang banyak, Syekhani berkata dia akan Rasulullah, engkau lihat orang yang bodoh itu meratakannya dengan ilmu yang tidak diberikan kepadanya. Lalu ia memposisikan dirinya sebagai tempat untuk fatwa sehingga ia dikuasai oleh rasa tahujud yang melecehkan para ulama besar dan menganggap bodoh tanpa fatwa mereka maka ia mengharapkan halangi manusia dari jalan Allah Sampai itu Kemudian di antara pintu setan langsung setan menjauhkan dari para ulama fanatik golongan dan memberi oleh-oleh pasti tidak diatur Al-Quran dan Sunnah. Tapi setiap golongan berbangga dengan golongannya. Akibatnya, yang dianggap ulama adalah pendiri golongan. Pentolan-pentolan yang ada pada golongannya itu yang dianggap ulama. Tanpa melihat standar ulama itu apa. Mereka tidak tahu yang penting dia pentolan kami, yang penting dia jubir kami, dengan kita. Maka apa yang terjadi? Nah, itulah ulama. Dia melihat bahwa muasisnya itulah ulama sendiri. Nanti insya Allah kita akan lihat standar ulama itu seperti apa. Ya, sebagian orang mendidik pengikutnya untuk memberi wajah kepada jamaahnya tanpa melihat kepada landasan cinta dan benci kepada Allah. Akibatnya, akan ulama yang tidak setuju dengan manhaj. Kalau ulama itu bukan dari manhajnya dia, kalau ulama itu bukan dari golongannya dia, nah itu bukan ulama. Dilecehkan, cipir dan yang lain. Tapi kalau ulama itu sesuai dengan manhajnya dia atau dia kebetulan orang itu ulama. Walaupun hakikatnya bukan bulan. Kemudian di antara sebabnya yaitu halaman itu tidak memahami hakikat ulama. Tidak memahami siapa itu ulama sebetulnya. Sebagian orang memandang bahwa yang namanya ulama adalah yang pakai korban dan gamis Walaupun hakikatnya itu pemburu hantu. Untuk melihat di televisi, ya, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis, di tangannya ini seperti ini, itu dianggap ulama. Kenapa? Atau pandai bersikap tidak seperti bahasa yang pasti. Antum tahu kalau orang-orang liberal, mungkin antum Allah yang mereka bahasa Orang-orang liberal itu orangnya pasti fasih. Pasti mereka. Pinter baca kitab kuno. Itu yang kemudian diulamakan. Atau penceramah yang bisa masuk ke radio dan radio. Itu standarnya orang awam. Menurut orang awam yang bisa masuk radio, yang masuk bisa masuk TV, nah itu ulama. Kalau nggak bisa masuk TVRI atau misalnya RCTI atau yang lainnya itu bukan ulama, standar orang awam. Ya akhi, ulama yang benar itu bagaimana? Dan siapa ulama yang ulama yang benar? Imam Syafi'i berkata, dia selama 28 tidak halal bagi kita orang untuk berfatwa dalam masalah Allah kecuali orang yang berilmu tentang kitab Allah nasih masuknya, muhkam dan mutasyabihnya takwil dan tanzilnya mati dan madaninya dan apa yang diinginkan darinya. Kemudian dia mempunyai ilmu yang dalam mengenai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dia mengenal Al-Quran. Lihat, Imam Syafi'i memberikan syarat yang pertama harus memahami Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran, muhkam tasyabinya paham, sabab nuzulnya paham, takwil tanzilnya paham, hadis pun dia paham apa hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Bagaimana sabab urutnya, bagaimana memahami hadis itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, mempunyai ilmu yang dalam mengenai bahasa Arab, syair-syair Arab dan apa yang dibutuhkan untuk memahami Al-Qur'an. Pemahaman dia terhadap bahasa Arab harus dalam. Ya dan yang mempunyai sikap insaf, adil dan sedikit berbicara, mempunyai keahlian dalam menyikapi perselisihan para ulama. dia. kata Imam Syafi'i harus mempunyai keahlian dalam menyikapi perselisihan ulama. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berkata begini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berkata begini. Dia punya keahlian, keahlian apa? Mentarjih mengumpulkan bagaimana cara mengumpulkan dua pendapat salah satu dari dua pendapat di Indonesia sekarang kita lihat ya azan yang banyak orang belajar buku namanya Hidayatul Mujtahid terutama di IAIN itu dipelajari di sana kita kitab Hidayatul sekali. Antum tahu Bidayatul Mustahid itu buku yang sangat tinggi. Namanya juga Bidayatul Mustahid permulaan jadi mustahid. Itu mungkin penulis buku itu yakni Bidayatul Mustahid sebatas dalam buku itu membawakan perkataan-perkataan ulama kila dan sebab kila setelah itu tidak ditarik oleh beliau tidak diunggulkan oleh beliau mana yang rajin tidak Namanya juga bidayatul mujtahid. apa yang terjadi? Ada orang yang tidak punya dasar yang kuat. Dan tidak pernah mempelajari kitab usul fikih wala yang kaidah fikih, tidak pula mempelajari bagaimana mentarjih. Akhirnya apa yang terjadi? Belajar dan mujtahid. Pintar dia sebatas membawakan kaum Pintar dia, sebatas membawakan perselisihan ulama. Tapi antum tanya ke dia, Ustaz, apa yang yang rojih dari pendapat-pendapat itu? Apa jawabnya? Ya udahlah menurut antum masing-masing saja. Keyakinan antum yang menurut antum itu rojih, ya amalkan saja. Dan itu banyak. Dan saya mendengar sendiri dengan telinga. Ketika seorang ustaz di sana di Bogor ada perang Ustaz itu perang. Dia mengatakan Imam Syafi'i mengatakan begini begini. Imam Ahmad mengatakan kami orang pendidikannya oleh seorang murid Ustaz bagaimana? Mana yang rajin? Apa jawab si Ustaz itu? dia masing-masing aja lah. Demikian yang menunjukkan sebetulnya ustaznya sendiri tidak paham mana yang harus. Kenapa? Dia itu tidak punya keahlian dalam karya. Ulama itu harus punya ilmu seperti itu. Kata Imam Syafi'i, ya, di sini dikatakan mempunyai keahlian dalam sifat persetujuan para ulama. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, silahkan dia berbicara tentang ilmu dan berfatwa dalam masalah halal dan haram. Dan barang siapa tidak memilikinya, maka dia hanya boleh berbicara tentang ilmu, namun tidak boleh berfatwa. Ikhwatal Islam, azami Allah wa Ulama bukanlah orang yang hanya mewajibkan harus di atas satu mata. Ulama bukan hanya sebatas bisanya taklid kepada satu mazhab, tidak. Karena ya arti taklid itu artinya mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dari mengikuti suatu pendapat tanpa mempunyai dalil itu namanya taklid dan itu tercemar Seorang ulama yang hanya sebatas taklid, dia dia bukan taklid, dia bukan ulama. Makanya Imam Syukri berkata, sesungguhnya muqallid orang yang bertaklid itu tidak dinamai ulama. Di Indonesia banyak orang-orang yang menguasai kitab mazhab Syafi'i ya ya. Ya, ya kita baca kitab ya al baijuri ya kita baca kitab Al Talibin ya kita kitab mazhab Syafi'iyah dia lalai tapi apa yang terjadi hasilnya dia sebatas mewajibkan harus di atas mazhab Syafi'i akhirnya apa yang terjadi taklid seperti ini bukan ulama seperti ini bukan ulama pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu baru di atas pemahaman satu mazhab. Belum sampai kepada ya perbandingan mazhab-mazhab yang ada. Ikhlas Islam dan Allah Jadi inilah yang lebih kuat. Kemudian di antara sebab-sebab syaitan menjadikan manusia berada di antara di atas kebingungan. Yang ketiga itu tidak ada kesungguhan Tidak ada kesungguhan di dalam mencari kebenaran. Akibat banyak faktor, di antaranya malas. Ia malas sehingga akhirnya kemalasan itu menjadikan dia malas baca buku, malas hadir di majelis ilmu, malas dan malas itu adalah diakui sifat yang tercela. Kita tidak boleh malas dalam mencari kebenaran dan mencari ini Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tertipu sibuk dengan urusan syahwat. Di antara yang tertipu oleh kata nanti. Ya, nanti. Ini nanti ini artinya musuhnya penutup ilmu. Nanti itu musuhnya penutup ilmu. Ya. Terkadang kita ada keinginan baik, misalnya membaca buku. Tapi ternyata apa yang terjadi sifat malas menjadikan kita mengatakan nantilah sore, insya Allah sore saya mati pokok. Ketika waktu sore, setan masuk lagi, nanti pagi. Ya, masih banyak waktu kamu baca Akhirnya apa yang terjadi? Lagi. Kalaupun dia membaca, setan masuk lagi. Udahlah. Kalau kebanyakan baca nanti stres, istirahat. Istirahat bacanya 15 menit, istirahatnya 1 jam. Itu juga banyak. Ya. Ini merupakan musuh daripada penuntut ilmu. Makanya penuntut ilmu itu hati-hati dari kata-kata nanti. Benar kata Ibnu Umar. Ya. Kata Ibnu Umar apa? Idza faita salatan tantabir sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, kalau kamu berada di sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantabir nasyara beliau. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Kalau ada kesempatan di waktu pagi, gunakan waktu itu juga. Kalau ada kesempatan di waktu sore, gunakan waktu itu juga. Jangan dibiarkan begitu sia-sia ya. Itu tipu daya syaitan. Ya. Sombong, ini pun juga merupakan tipu daya syaitan. Berapa banyak orang yang sombong, akhirnya dia terluput dari ilmu yang banyak. Tapi sombong itu Rasulullah membaginya menjadi dua. Sudah saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu menolak kebenaran. Yang kedua adalah melecehkan manusia. Itu sombong. Nah, terkadang ada orang ketika dikritik pemikiran, dikritik pemikiran yang selama ini dia yakini apa katanya. Oh ini orang berbelah-belah. Apa katanya? itu Ustaz ditanya cuma ditanya, ditanya ngejelek-jelekin doang apa alasannya ya banyak sekali ya sifat walaupun mungkin antum lihat masya Allah yang orangnya tawadu kepada manusia ada ya sampai sampai sendal saja kira-kira ini ketemu sama antum mungkin dipijetin antum tawadu kepada manusia tapi disampaikan kebenaran dia tolak ini pun sombong Sombong itu yang artinya menyebabkan seseorang itu jauh dari kebenaran. Kemudian syubhat yang merajalela. Ini dia penyakit yang paling berat syubhat. Kekuatan Islam setiap orang yang berbuat kebatilan pasti mau tidak mau harus menguatkan kebatilannya itu dengan alasan Setiap orang yang berbuat sesuatu yang menyimpang, pasti mau tidak mau dia akan berhujah beralasan dengan sebuah alasan. Iman alasannya itu dengan Al-Quran atau dengan hadis atau dengan akal. Orang liberal ketika menyerukan kepada plural kata plural berhujah dengan firman Allah innalladzina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من من الله واليوم orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Ini namanya syubhat. Syubhat itu ya, ini artinya segala alasan yang dijadikan untuk membela sebuah pemahaman yang menyimpang itu syubhat. Makanya tidak setiap orang bawa dalil dari Al-Quran dan Hadis bisa kita terima pemahamannya. Boleh jadi dalilnya sahih, tapi ternyata pemahaman tidak tidak sahih. Di masyarakat kita kita lihat orang-orang yang melakukan sesuatu atau amal ibadah ataupun suatu pemikiran selalu menopang pemikiran itu dengan dalil. Orang yang bainat, bayangkan Itu kalau udah bainat, ya e, Imam Anak misalnya untuk matinya bangkai dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin berlomba-lomba membainat imamnya masing-masing. Di Cilengsi di sana ada namanya jamaah muslimin membainat ada lagi LDI Islam Jamaah Bayat. N11 pun Bayat. Ikhwanul Muslimin pun Bayat. Semua Bayat. Dalilnya satu Pak. Man mata warisa fi ulfi Bayat, maka mikatan syariah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka dia matinya berbaiat Apa yang terjadi? Kalau kamu tidak baiat kepada imam saya, kamu mati berbaiat di antara mereka ada yang datang ke saya film ini bahwa kita tebal. Isinya dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang wajibnya Dia katakan, ini adalah hujah-hujah kami mengapa kami harus mewajibkan bayi kepada kita. Saya lihat semua hadisnya sahih. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Saya katakan kepada dia, baik hadisnya sahih. Cuma saya mau bertanya satu pada antum tolong jawab. Rasulullah mengatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaikat maka matinya bangkai jahiliyah. Saya tanya sama aku, maksud bayi aku di sini bayat kepada imam yang seperti apa? Dia menjawab ya imam sebuah kelompok. Baik saya tanya, apakah dalam dalil itu ada penamaan bahwa harus bayat kepada kelompok ente? Kelompok antum? Ada tidak dalam Kata dia, karena kami yang di atas minhaj ala minhaj nubuwah. Yang lain tidak. Baik, yang lain pun mengklaim di atas minhaj nubuwah. Dalilnya satu. Cuma kemudian dijadikan dalil setiap kelompok. Saya bacakan kepada Baik, hadis mengatakan apabila ada dua imam di bayi'ah bunuh salah satunya. Iya kan? Hadis itu sahih dalam Muslim dan sahih apabila ada dua imam yang dibaiat dulu, salah satunya baik eh, mana dulu yang harus dibunuh Ikhwatul Islam azani Allah wa Itulah subhat. Ya, pemikiran subhat-subhat seperti ini banyak sekali. Mengikis pemikiran kaum muslim yang awal yang kasihannya yang akhir masyarakat awam yang kemudian menjadi korban. Ya, ya belum lagi liberal. Di zaman sekarang yang mendewakan akal sampai mereka mengkritik Al-Quran. Belum lagi sufia, belum lagi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tentunya ya kalau kita sebutkan satu persatu sudah sudah itu terlalu banyak sekali akan tetapi kewajiban kita di hati adalah berusaha untuk mengetahui bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Maka dari itu, ya kita langsung masuk ke solusi yang tepat bab yang ketiga di halaman 103. Sebelumnya nanti kita akan bahas fenomena-fenomena hubungan. Solusi yang tepat. Ketahuilah ya, kekuatan Islam agama kita dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebaik-baiknya guru. dia adalah Nabi yang diutus oleh Allah Maka sebaik-baiknya guru akan mencetak sebaik-baiknya murid mereka para sahabat Rasulullah maka menjadilah para sahabat generasi yang paling diunggulkan di dalam agama karena mereka pertama Al-Quran turun dengan bahasa mereka Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka Rasulullah mengambilkan Al-Quran langsung kepada para sahabat Rasulullah langsung mempraktikkan Al-Quran dengan praktik perbuatan maupun perkataan. Para sahabat melihat. Maka para sahabat di akal Islam generasi yang paling tahu tentang agama ini Pasti. Al-Quran, Al-Hadis banyak memuji para sahabat. Barangkali di antara atau ada yang bisa menyebutkan satu dalil ujian terhadap sahabat. Apa? Hah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada kepada manusia. Kuntum Ibnu Katsir merajihkan bahwa antum di sini masuk pada seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Kalian wahai umat Islam sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan apa umat yang dikeluarkan kepada manusia. Akan tetapi ayat ini yang paling pertama terkena siapa? Hah? Sifatnya kepada sahabat kita saja ya yang imannya belum sampai sampai sahabat disebut oleh Allah saat kalian sebaik-baiknya umat. Antum-antum ini umat Islam secara umum Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Yang kita ini imannya di Senin Kemis dikatakan sebaik-baiknya umat gimana generasi para para sahabat. Nah, seperti Di antaranya ayat yang memuji sahabat. Apa Yang ngantuk. Silakan menjawab. Kalau nggak berani saya tunjuk. Nah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan sabiqun al-awwalun dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan yang mengikuti mereka mereka ini siapa? Kita. Siapa kita? Hum di sini kembali ke siapa? Sahabat, sabiqun al-awwalun. Karena Allah mengatakan wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum. Berarti hum kembali ke pertama kepada sabiqun as-sabiqun al-awwalun. Dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar itu apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka radhiyallahu anhum Berarti Allah menyatakan keridoan kepada orang yang mengikuti siapa? Sahabat. Kalau Allah ridho kepada sahabat, berarti ini jaminan dari Allah bahwa mereka tidak akan pernah sesat. Kalau an, kalau anak ya, tidak ada jaminan dari dari Allah. Iya. Iya. Selain sahabat tidak ada jaminan dari Allah. Sahabat satu-satunya generasi yang dijamin oleh Allah wasabiqun al-awwalun minal muhajirin dan Allah mengatakan walladzina tabi'uhum dan orang-orang yang mengikuti para sahabat pun diridhoi Masih ada yang hafal dari lain? Yang lain, jangan cemburu. Ah, yang lain. Maka ada yang hafal dalil yang memuji para sahabat apa? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ dalam surah An-Nisa min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirah Siapa yang menyimpang atau menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk Buddha dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, al mukminin di sini waktu itu siapa? Hah? Kaum mukminin di waktu itu siapa ketika turunnya ayat itu? Sahabat. Walaupun sebagian ya, Jumhur ulama usul fikih menyatakan al-mu'minun di sini mujtahidin di antara mereka. Artinya kesepakatan mujtahid itu ijma mereka adalah hujah. Dari sinilah para ulama usul fikih berdalil bahwa ijma para ahli istihad itu adalah hujah. Kuat Islam. Di antara dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Hadis ini hadis yang mutawatir. Ada lafaz lain yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani palsu. Hati-hati jangan terkecoh. Yaitu khairul qurun. Ada seorang penuntut ilmu terkecoh ketika saya bawakan hadis خير الناس قرني ثم الذين يلونه sebaik-baiknya manusia adalah generasi itu kemudian setelahnya kemudian setelahnya langsung macam Ustaz hadis itu dinyatakan palsu oleh Syekh Al-Bani rahimahullah di mana Ustaz saya dan silsilah hadis dhaif saya katakan mas antum lihat lapasnya yang didorikan oleh yang dipalsukan oleh Syekh Al-Bani itu lapas hadis bukan hadisnya lafaznya khairul kurun itu palsu. Yang sahih itu khairunna. Sebaik-baiknya manusia. Kata nabah. Apa hati-hati. yang terkecoh. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah generasi U Anak tanya langsung. Sebaik-baiknya dalam apa? Dalam masalah agama, baik. Sebaik-baiknya dalam masalah agama itu yang paling utama. Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas sebaik-baiknya manusia. Jadi, mungkin ada yang bertanya, lalu Ustaz bagaimana dengan hadis? Ummati kalmata la yudra ayuha khair awal wa am akhiruha umatku ini bagaikan air hujan. Tidak diketahui mana yang paling baik. Apakah generasi awalnya atau generasi akhirnya. Hadis itu sahih di kalangan Abu Daud ya dan yang lainnya juga dikatakan di satu banyak Yang kemudian sebagian saudara kita dari kalangan Hizbut Tahrir ya mengatakan bahwa bukan cuma sahabat yang terbaik. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mengikuti pemahaman sahabat pun tidak salah. Berdasarkan hadis itu. Nah, hadis ini mengatakan umat Umat umatku seperti hu, hujan. Tidak eh, layu juga, khair. Tidak diketahui mana yang paling baik. Yang pertama atau yang ter terakhir. Dijawab oleh para ulama hadis bahwa dua hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Rasulullah bersabda sebaik-baiknya manusia siapa generasi siapa? Generasi para sahabat. Dalam hari ini Rasulullah mengatakan umatku seperti hujan, lihat. Rasulullah memberikan permisalan dulu umatku seperti hujan. Dalam masalah apa? Naga manfaat. Karena hujan itu bermanfaat untuk bumi. Maka kaum muslimin semuanya bermanfaat. Ya, dari sisi itu tidak diketahui mana yang paling baik karena itu semuanya baik. Tapi dari sisi keilmuan, dari sisi penerapan agama, dari sisi pemahaman, maka kita katakan khairun nasi karni. Sebaik-baiknya manusia adalah penerapan itu. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW mengatakan tidak diketahui mana yang paling baik, generasi awal atau generasi akhir. Rasulullah hanya menyebutkan dua generasi, generasi awal dan generasi akhir. Generasi akhir antum sudah tahu di situ ada Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Al-Fatih Ibnu Hajar, bisa jadi ketika beliau menafsirkan hadis yaitu la yati zamanun illa wa ba'dahu syarrun tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya Hah? Tidak datang suatu zaman kata Rasulullah kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman apa yang dimaksud sedemikian itu? Ditafsirkan oleh Ibnu Mahmud dalam riwayat Muslim yang sahih, maksudnya ilmunya. Artinya ilmu itu semakin berkurang. Kata Rasulullah, tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, artinya bukan khalifah setelahnya lebih buruk daripada khalifah sebelumnya, bukan. Akan tetapi kata Ibn Mas'ud, tapi ilmunya semakin berkurang. Artinya hari ini lebih kurang ilmunya dari hari hari kemarin lebih kurang ilmunya dari hari kemarinnya lagi. Dan terus tahun ini lebih buruk dari lebih kurang ilmunya daripada tahun kemarin. Abad ini lebih kurang daripada ilmu daripada abad kemarin itu secara umum. Lalu kemudian Ibnu Hajar berkata, Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya Imam Mahdi? Demikian pula zaman Nabi Isa yang disebutkan bahwa itu adalah jadi antara zaman yang paling baik. Dijawab oleh beliau bahwa sabda Rasulullah bahwa tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Itu adalah demikian atas kemutlakannya. Namun nanti di akhirnya akan kembali menjadi Allah alam. Itu yang yang saya pahami dari perkataan Muhammad bin Hajar dalam Fathul Bari. Yang jelas ya, bahwa para sahabat adalah generasi yang paling utama, yang paling memahami tentang Al-Quran yang paling paham tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pujian-pujian Al-Quran terhadap para sahabat, pujian-pujian Rasulullah tentang para sahabat dan Bahkan pujian sahabat terhadap sahabat dan perintah mereka untuk mengambil pemahaman sahabat pun Berkata Abdullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muslim, falyastami bi ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Siapa yang ingin mengambil panutan, jadikan para sahabat sebagai sebagai panutan. Ini ikhwatul Islam parameter kita. Jadi parameter kita di dalam. Pemikiran yang ada di zaman ini kita lihat bagaimana para sahabat, apakah ada sahabat yang memahami atau tidak. Makanya Imam Barzali berkata, "Tanzur rahimahum. Dalam kitab Syarah Sunnah. Lihat oleh Allah semoga Allah merahmati. Kullaman kami kalamahu min ahli jamali. Setiap yang kau dengarkan perkataannya di zaman itu. Kalau tak jalan, jangan tergesa-gesa. Hatta tanzurafi sampai kamu periksa dulu ini apakah perkataan itu telah ia telah didahului oleh sahabat atau telah diucapkan oleh orang ulama tidak? Ini penting. Sekuat Islam mengajar yang Mungkin ada orang berkata, tapi mana mungkin di zaman sekarang ya kita terapkan pemahaman para sahabat dalam artian katanya Kan ada masalah-masalah yang sifatnya kontemporer. Seperti misalnya di zaman sekarang tidak ada banyak sesuatu yang tidak ada di zaman sahabat. Ikhwatul Islam, azani Allah Tentu, ya, agama kita ini setiap hukum-hukumnya tidak lepas dari kaidah al-hukmu ma'illatihi wujud dan adam hukum itu berpusat atau bertolak pada ilatnya wujud dan wadah. Artinya kalau ilatnya ada, maka hukum kalau ilatnya tidak ada, maka hukum tidak tidak ada. Berarti suatu hukum yang terdapat padanya ilat bisa disiaskan kepadanya yang satu ilat dan setiap hukum yang tidak diketahui padanya ilah maka tidak boleh itu dikiaskan. Atas dasar ini, ya, agama kita ini terdiri dari dua perkara. Perkara yang pertama, setiap hukum dari Allah yang sifatnya ibadah, mahbah, dan itu tidak diketahui ilatnya. Contoh, mengapa sholat subuh dua rakaat? Apakah antum bisa mengetahui dari situ ilatnya apa, alasannya apa? Mengapa sholat subuh empat rakaat? Apakah antum dari situ bisa mengetahui ilatnya apa, Nah, yang seperti ini yang tidak diketahui ilahnya itu berarti murni pensyariatan dari Allah Subhanahu maka yang seperti ini ya akhi tak akan pernah berubah sampai akhir zaman tak akan pernah berubah suatu ketika nanti sholat subuh jadi tiga rakaat tak akan pernah berubah nanti misalnya suatu ketika sholat subuh jadi tiga rakaat tidak ia adalah merupakan sebuah hukum yang tak akan pernah berubah. Namun di sana ada yang sifatnya ilah, ada ilahnya. Yang itulah para ulama berbeda pendapat istiadat kalau ternyata ilahnya itu tidak jalin, tidak jelas. Seperti masalah uang, apakah di zaman sekarang uang itu termasuk riba, uang apa e, barang riba atau tidak? Khilaf Khilafnya karena ya maksudnya apakah emas itu maaf? Apakah emas itu ilatnya adalah karena ia mata uang ataukah ia karena ditimbang? Sebagai ulama mengatakan emas itu ya ilatnya karena Sehingga dari situ dikiaskan kepada uang. Uang sama dengan emas, berarti uang pun terjadi pada nilai. Termasuk barang Sebagian ulama mengatakan hilangnya emas itu adalah ditimbang. Maka setiap yang ditimbang itu adalah barang riba. Masuk padanya besi, kayu kalau ditimbang ada padanya riba. Bila, Walaupun yang roji yang pertama itu pembahasan fikih. Nah, masalah-masalah fikih yang sifatnya kontemporer, yang mungkin kita tidak katakan merujuk kepada sahabat, tapi rujuk kepada ulama di zaman sekarang ini bagaimana istihad mereka Bayi tabung di zaman sahabat ada tidak? Tidak ada. Permasalahan-permasalahan di zaman sekarang butuh kepada istihadat para ulama betul kalau sesuatu yang sifatnya seperti itu yang mungkin di zaman sahabat tidak ada ya kita kembali kepada para ulama besar para mustahidi di zaman ini Ikhwatul Islam azani Allah makanya ya pembahasan kita ketika kita katakan bahwa kita wajib rujuk kepada para ulama tidak ah, tidak bertentangan dengan perkataan kita kita wajib rujuk kepada pemahaman para sahabat ya, kenapa karena para ulama pun pasti rujuk kepada para sahabat dan yang tidak mau rujuk kepada sahabat pasti bukan ulama itu konsekuensi ya para ulama pasti rujuk ke sahabat dan siapa yang tidak rujuk ke sahabat itu bukan ulama. Antum lihat perkataan Imam Syafi'i ya di halaman 105 106. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Tanzaniyah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Muhammad dan Ja'far. Apa kata Imam Syafi'i? Allah Tuhan yang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran Taurat dan Injil. Dan mereka telah meraihkan seorang keutamaan yang tidak diraih oleh generasi lain yang melanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah merahmati dan memberi perlahan kepada mereka karena mereka telah mencapai kedudukan yang paling tinggi, kedudukan para bukti, para syuhada, dan para salihin. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita tentang Rasulullah sementara mereka menyaksikan wahyu yang turun kepada Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum, khusus, wajib dan surkat atau bimbingan. Mereka mengetahui sunnahnya yang tidak kita ketahui, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Mereka berada di atas kita pada setiap amalan. Lihat ya, subhanallah, Imam Syafi'i seorang imam yang sangat menghormati sahabat. Demikian, pasti seorang ulama pasti menghormati sahabat. Kata Imam Syafi'i. Mereka berada di atas kita pada setiap amalan, ijtihad, warah, akal, dan ilmu yang dibutuhkan yang ilmu dan istimbar. Pendapat mereka paling terpuji untuk kita dan lebih baik dari pendapat kita sendiri. Dan ulama yang kita temui dari ulama yang ini, bila tidak menemukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendapat para sahabat jika bersepakat. Lihat, ya, para ulama kata Imam Syafi'i, para ulama yang kita temui dari ulama yang diridhoi. Kalau tidak menemukan dalil dari sunnah Rasul, mereka rujuk kemana? Pendapat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil pendapat para sahabat jika bersepakat atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami tidak keluar dari pendapat para sahabat dan jika salah seorang dari mereka berpendapat dan tidak diselisihi oleh seorang sahabat oleh sahabat lain, kami pun tetap mengambil pendapat pendapatnya. Artinya, kalau seorang sahabat berpendapat, kemudian sahabat lain diam, sementara pendapat itu masyhur di kalangan sahabat, itu menunjukkan hujah karena diamnya mereka menunjukkan persetujuan. Kuatan Islam azan yang Allah. Lihat nama 108 antara pemahaman sahabat dan dalil yang umum. Ini kaidah penting sekali. Pahami baik-baik. Kaidah ini penting sekali. Antara pemahaman para sahabat dan dalil yang umum. Saya berikan contoh dulu, mantu. Antum pernah dengar hadis ini? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Pernah dengar hadis itu? Apa yang antum pahami dari hadis ini? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri Apa yang antum pahami? Hah? ada sini jelas nggak? Jelas kan? Jelas tidak? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali kali lipat. Jelas tidak? Baik. Kalau ada 10 orang masuk ke masjid, semuanya mau sholat tahiyat masjid. Lalu salah seorang dari mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita sholat tahiyat masjid berjamaah? Bagaimana kalau kita sholat tahiyat masjid berjamaah? yang temannya mengingkari dan berkata, kok masih terjawab. Loh, saya punya dalil. Apa dalilnya? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali. Kata Rasulullah, sholat berjamaah berarti sholat apa saja? Saya tanya sama aku, benar nggak pemahaman? Nyari, benar nggak? Nama tunjuk. Antum. Sabar, jawab. Antum ya? Enggak, belakang. Nah, antum. antum. Benar Bapak mau? Enggak tahu. Ah, habis tiga terus sih. Depannya, benar nggak pemahaman seperti itu? Nah, itu salah. Alasannya Antum mengatakan salah nggak boleh cuma salah doang harus salah alasannya. Karena tidak mengikuti pemahaman sahabat. Sekarang dalam itu umum tidak? Antum paham nggak makna umum? Ya. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 27 kali umum. Kalau kita melihat kata-kata salatnya seakan-akan masuk pada seluruh salat. Nah sekarang kalau misalnya salat itu ya hadis itu maaf hadis itu diterapkan untuk salat yang masjid berjamaah. Saya kira orang awam pun akan mengingkari. Oh nggak bisa. Jadi pertanyaannya, saya pertanyaannya, hadis itu untuk sholat apa? Hah? Untuk sholat apa? Untuk sholat fardu itu kebiasaan Rasulullah walaupun Rasulullah pernah sholat sunnah berjamaah sekali-kali. Pernah. Ya. Yang sunnah. Bagaimana itu dalam hadis? Ya, anak. Rasulullah dia berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah bukan anak bin Malik saya lupa anak bin Nasr saya lupa anak bin dia berkata wahai Rasulullah aku ini seorang yang buta dan aku biasa menjadi imam di kaumku kalau hujan banjir aku tidak bisa pergi ke masjid tapi saya sholat di tolonglah engkau datang ke rumahku dan sholat di rumah Rasulullah datang kepada Rasulullah Rasulullah datang ke orang ke rumah ini Ya kemudian beliau berkata di mana engkau saat sholat? Tunjukkan sini tempatnya Rasulullah. Dia pun sholat sunnah dan diikuti oleh sahabatnya. Sholat sunnah secara berjamaah. Tapi itu pun jarang terjadi. Dan ini mempunyai makna yang lain. Tentu harus dipahami dari pemahaman yang sahih. Apa sholat tersebut harus ditelusuri. Ikhwatul Maksudnya kalau kita melihat perbuatan para sahabat. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya sholat ayat masjid berjamaah. Tidak. Ya. Atau langsung sholat duha berjamaah. Tidak. Nah, di sinilah suatu dalil yang umum harus kita lihat praktiknya dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana praktek Rasulullah dan, dan para yang mengenai jalan ini? Ya. Ikhwatul Islam, azami Allah Sekarang zaman sekarang banyak orang berdalil dengan dalil umum untuk membenarkan suatu ritual yang tata caranya Contoh, ada orang sholawat bikin sholawat sendiri. Mungkin untuk pernah dengar namanya sholawat badriyah. Siapa yang ngapain? Yo, iya, yang dulu pernah ex, Karena nggak apa. Kalau Badriyah di atas siapa? Apa namanya? mana ini? Allah Allah, saya lupa. Salat Badriyah. Ada lagi selawat Hamilah yang disebut dengan sholat Maria. Pernah dengar itu? Sholat naria itu masuk buat mereka yang tahu. Itu isinya syirik. Sholat samina. Nah, mereka bikin salawat-salawat sendiri. Bahkan saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Mereka berkata ada 12.000 macam salawat. Padahal hadis yang sahih tentang selawat aja cuma tujuh, delapan. Dia katakan ada dua belas ribu macam salawat. Ketika kita ingkari dia bikin salawat, apa jawabnya? Masa nggak boleh salawat? Salawatan baik Bahkan Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra." Siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh sepuluh kali. Maka kita katakan kepada dia, "Pak, salawat itu benar, sahih, bagus." Tapi membuat lafaz sendiri itu yang menjadi masalah. Baik, hadis yang dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah qad arafna salam alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Katanya mantap sahabat, para sahabat bahasa Arabnya pasti Mereka mampu tidak merah, apa, membuat untayan syair yang indah. Mampu. Tapi subhanallah, sahabat ini datang kepada Rasulullah dan berkata bagaimana tata cara bersalawat kepada engkau. Bagaimana? Itu menunjukkan bahwa salawat salawat itu tauhid harus sesuai dengan contoh apa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita ya bikin pabrik salawat. Produk-produk salawat banyak sekali juga di Indonesia terutama. Masya Allah. Sesuai dengan namanya, kalau namanya Bandul Salam, Salat Badriah. Kalau namanya Budi, ya Budiah. Kekuatan Islam ada di Nah, dalil yang umum ini harus kita lihat dari contoh praktik para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh lain banyak sekali, banyak. Yang berhubungan dengan misalnya kita lihat ada orang setelah sholat langsung doa ada orang setelah sholat langsung doa. Waktu itu saya sholat di samping dia, dia enggak, dia langsung doa, saya enggak, saya berpikir Dia merasa aneh. Setiap kali sholat, dia minta. Akhirnya apa dia berkata? Kenapa kamu tidak pernah berdoa ketika setelah sholat? Bukankah ada dalilnya kalau orang yang tidak mau berdoa itu sombong? Lihat, dia berdalil tidak? Bukankah ada dalilnya kalau orang yang tidak mau berdoa itu sombong? Saya katakan betul. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, betul. Betul sekali. Allah berfirman, inna ladzina yastakbiruna an ibadati Fayadukuluna jahannam dakhirin." Siapa yang sombong dari berdoa kepadaku, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahannam dan keadaan dihinakan. Betul kan? Tapi ingat bagaimana contoh praktek Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah menyuruh kita banyak-banyak doa dalam sujud. Adapun setelah Rasulullah setelah sholat Rasulullah zikir subhanallah alhamdulillah ya subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allah puluh 33 kali kata Ibnu Qayyim dan Zadul Ma'ad kalaupun ada orang yang berdoa setelah sholat hendaklah setelah zikir ini enggak kebalik doa dulu baru zikir bahkan terkadang zikirnya dihilangi nah ini ada orang berusaha bawa dalil dalilnya umum sama dalilnya umum makanya saya berkata kepada dia kalau antum pendalilnya seperti itu seenaknya boleh dong ada orang berdalil seperti ini Gimana? Allah berfirman qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika ah. qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Fakidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya mereka bergembira. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Boleh saja dong ada orang memahami dari ayat ini. Dengan rahmat dan karunia Allah kita boleh gembira Nah, kalau kelahiran Rasulullah itu kan rahmat. Nah, saya mau pas tanggal kelahiran Rasulullah saya mau jogging dari pagi sampai sore gembira boleh nggak kalau dia menjawab nggak boleh dari mana ya karena para Rasulullah dan para sahabat sudah begitu pemahaman gembira, nah ya, kita balikan lagi ke dia. Demikian pula pemahaman antum dengan dalil seperti itu salah. Apa ada Rasul para sahabatnya demikian? Terkadang begitu, tapi di zaman sekarang ini rata-rata orang itu selalu bawa dalil yang umum untuk membenarkan perbuatannya sifatnya khusus. Apa Islam ada ya Allah kemudian untuk lihat halaman 111 kaidah kedua wajib mengembalikan segala makan perselisihan kepada Al-Quran dan Hadis Segala macam perselisihan yang akhi harus dikembalikan mana? Kepada Al-Quran dan dalilnya anak yakin antum semua tahu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya kalau berselisih kembali kepada Al-Quran dan Nabi, apa? Antum nggak tahu, lupa. Tapi pernah dengar Siapa yang tahu? Antum? Enggak tahu juga. Nah, lihat. Antum mana? Tinggal sing paling panjang. Hah? Antum terus. Ah, Pak, apa? Yang ada dalilnya kalau terjadi perselisihan atau peraturan dan hadis. Dalilnya Fa'in tanaza'tum fi syai'in tarduhu ila Allah jiwa. kalau kalian berselisih kembalikan kemana? Kemana? Pada Allah dan Nah, sekarang ada ada orang awam datang kalian. Tuh, buktinya ulama dulu juga sama-sama berdalil dengan Al-Quran dan Hadis. Imam Syafi'i emangnya tidak berbicara dengan Al-Quran dan Hadis. Bagaimana? Ya kan, setiap ulama berhujah dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi kenapa terjadi perselisihan? Tapi pertama, masalah akidah tidak ada satupun ulama yang berselisih perselisihan itu dalam masalah-masalah dalil yang ya terkadang lafaznya mempunyai mempunyai mempunyai makna beberapa makna. Terkadang lafaznya mempunyai beberapa makna. Contoh, makna parah salah kata puru itu mempunyai makna aib atau suhur. Ada dua makna. Di situ terjadi ikhtilaf Makna fansahu biwujuhikum, bi biruusikum. Usaplah di bak di sini bak apa? bak li tabid atau bak li insaf. Khilaf. Hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. la di sini tidak sah salat atau tidak sempurna salat. Ya. habis banyak sekali terjadi ikhtilaf para ulama. Akhir. Harus kamu ketahui bahwa perselisihan ulama itu ada dua macam. Perselisihan ulama itu ada dua macam ya. Ada yang bisa kita toleransi, kita saling hormati. Ada yang tidak bisa kita hormati. Yang dihormati yang bagaimana? Yang masing-masing mempunyai hujah yang bisa diterima pemahamannya secara dari kaidah syariah. Kalau seperti itu boleh, contoh yang boleh dihormati. Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum dengan dalil La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi mereka yang tidak baca al Imam Ahmad mengatakan tidak. Kewajiban makmum adalah wa idza al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad, para ulama berkata bahwa ayat ini turun untuk masalah membaca di belakang imam. Namun Imam Syafi'i menjawab, ayat itu umum, hadis ini khusus, dan kaidah utuh fikih berkata, yang umum kalau bertemu dengan, dengan yang khusus, maka yang umum harus dikhususkan. Artinya, kalau kalian, ya, kalian, kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka delapan gantian kecuali Al-Fatihah. Kewajiban makmum adalah membaca Al-Fatihah. Terjadi istilah di sini para ulama antara wajibkah baca Al-Fatihah dengan yang aneh adalah yang mengatakan katanya membaca Al-Fatihah di belakang imam itu bid'ah. Itu aneh. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu bid'ah. Ulama mana? Hatta Syekh Al-Bani, hatta Syekh bin Bas tidak mengatakan itu bid'ah. Kita katakan ini istilah yang bisa kita saling hormati. Yang Kenapa? Karena mereka masing-masing berdalil dengan suatu dalil dari sisi pendalilannya sesuai dengan kaidah syariat dan bisa diterima. Akan tetapi kewajiban seseorang adalah mengamalkan yang dia lihat itu yang rojih. Kalau misalnya antum berpendapat dan merojihkan, saya yakin bahwasannya membaca Al-Fatihah itu wajib. Karena dalilnya kuat. Kemudian suatu ketika antum nggak baca, boleh nggak kita ingkari? Boleh. Ini yang dikatakan orang Allah dalam beberapa kitab beliau, di antara kitab ini dan Ekor Ikhwatul Islam azan Allah. Jadi ini ada perselisihan ulama yang boleh kita saling farmasi, ya, masalah fikih banyak sekali. Ya, banyak sekali. Masalah tidak sami Allah dengan hamidah Robbana lakal hamd. Ada yang tidak kep, ada yang turut. Kedua-duanya, Masya Allah hujannya kuat-kuat. Kuat-kuat duanya. Maka boleh nggak kita katakan, eh kamu yang nggak tidak kep, kamu ahli bid'ah. Boleh? Tidak bisa atau yang mengatakan yang tidak sedap yang sedap berkata kamu yang nggak sedap yang ahli bidah ini pun nggak boleh kita katakan ini istilah istilah yang sahih saya katakan perselisihan yang yang sahih yang boleh dan tidak menutup pintu dialog. Para ulama biasa berdialog. Imam Syafi'i pernah berdialog dengan Imam Ahmad tentang masalah yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat karena marah. Kata Imam Syafi'i ayat Ahmad, balaghuni annaka asfarta man taraka salat man man man taraka salat takatula. Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena marah. Apa betul? Kata Imam Ahmad, ya. Apa hujahnya? Dalil ya batasan antara ku dan antara kufur dan syirik adalah salat siapa yang meninggalkan apa dia apa kata Imam Syafi'i bagaimana dia taubat dengan syahadat lagi kata Imam Ahmad orang dia setiap hari bersyahadat Ya udah, kalau begitu kata Imam Ahmad dengan sholat apa diterima sholat orang kafir? Dia Muhammad tidak menjawab Dialog seperti itu ada terjadi dan kali terjadi untuk mencari kebenaran. Yeah. Namun tidak saling menyesatkan. Kenapa? Karena ini adalah istilah perselisihan yang saif, yang bisa diterima. Namun di sana ada perselisihan yang tidak bisa diterima. Kapan terus itu tidak diterima? untuk melihat halaman 112. Lihat Lantum halaman 112. Karena tidak setiap pendapat bisa kita terima bila ternyata hak bertentangan dengan ijma para ulama dari kalangan sahabat maupun setelah. Apabila pendapat itu bertentangan dengan ijma, maka kita pastikan itu sesat. Tapi ingat akal Islam tidak setiap orang yang mengklaim ijma boleh kita terima. Sebuah contoh, saya membuat membaca sebuah buku yang dinisbatkan kepada mufti Mesir fatwa-fatwa muslim sir. Padahal dia bukan muslim sir. Masalah. Apa ketika dia tanya ditanya tentang tawaf, bolehkah tawaf dengan orang yang sudah mati? Apa dia jawab? Boleh. Apa dia kata? Dan ini adalah ijma para ulama. tidak malu untuk berkata ijma. Nah orang yang seperti ini maksud perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Manidja'al ijma apakah hadab. Siapa yang mengklaim adanya ijma, maka ia telah berdosa, telah berdusta. Tapi siapa yang bertentangan dengan ijma ulama masih tetap, ya dalilnya mana? Surat An-Nisa tadi. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin al di sini lebih istibrak artinya para kaum mukminin jalannya mereka itu menunjukkan bukti ijma itu adalah hujah karena Allah mengancam Siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, kami biarkan ia meluas dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Juga Rasulullah bersabda, "Lan umat ummati alam dhalala." Umatku tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Umatku tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Maka siapa pendapatnya yang menyimpang dari ijma para ulama sesat. Contoh, orang yang berkata Allah di mana-mana. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah termasuk ulama yang diagung-agungkan di Indonesia. Ya Antum pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Kayaknya hampir semua antum pernah dengar. Bahkan di kalangan masyarakat tradisional ada buku namanya Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakib. Tapi lihat bagaimana keyakinan beliau terhadap tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat halaman 8. Sebuah contoh adalah keyakinan bahwa Allah berada, bahwa Allah berada di mana-mana dan tidak ada yang di atas Padahal keyakinan Allah bersemen di atas Arab adalah kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Dan inilah keyakinan Syekh Abu Qadir al-Jailani yang diajukan oleh kalangan sufi bahkan dibagi dianggap sebagai al-ghawul a'zam. Walinya para wali. Itu Syekh Abu Qadir Jailani itu disebutkan dalam bisa mempeleng mereka. Iya. Ya, ada mengadu kepada seorang ibu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kalau anaknya itu meninggal, sementara ibunya nggak ridho. Akhirnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani mereka semuanya di, dikejar sampai peleng. Diambil lagi. <laughs> Syekh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam Syekh Alami Nubala ketika beliau menyebutkan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkata, banyak sekali karomah-karomah yang terjadi pada beliau namun kebanyakan cerita-ceritanya dusta. Namun kebanyakan cerita-ceritanya dusta, diantaranya cerita tadi. Cerita tentang apa? Ayo, yang ngantuk. Antum kalau suka, kalau duduk di majlis Syekh Utsaimin yakin bahwa akan bisa ngantuk. Tahu nggak Syekh Utsaimin kalau ada yang ngantuk ditunjuk sama. Antum, apa yang saya katakan tadi? Bingung dia. Kalau bisa jawab. Oh, bangun. Udah, suruh bangun. Ngajar lagi. Lima menit setelah itu duduk. Kalau anak PPUB ini nanti lari. Stop gimana sih? Ya, kita lanjutkan. Atau syarat Qadir jalani. Beliau berkata, dan Allah Ta'ala berada di atas arah Sampai perkataan beliau. Dan tidak ada satupun tempat yang terluput dari ilmunya. Dan tidak boleh mengisipati bahwa dia berada di setiap tempat. Syekh Abdul Qadir jalan bersama yang zatnya di atas arah bukan dengan makna duduk menyentuh sebagaimana yang dikatakan oleh Mujassimah dan Haromiyah bukan juga dengan makna berkuasa sebagaimana dikatakan oleh Mujassimah karena kata beliau syariat tidak menyebutkan demikian tidak pula ada tampilan dari para sahabat, tapi dan salafus salih dari kalangan ashabul hadis orang pun juga. Ini perkataan Abu Talib Cuman sayang, perkataan-perkataan Abu qadir seperti ini nggak pernah disebarkan di masyarakat. Allah ya, saya pernah dengar langsung ada orang kiai di tempat saya. Waktu itu mungkin disampaikan ke dia tentang ceramah saya bahwa Allah semuanya di atas. Apa kata kiai Siapa yang mengatakan Allah berada semuanya di atas aras kafir? Masa Allah berada di atas aras uncang-uncang angin? Tahu nggak uncang-uncang angin orang Sunda itu duduk sambil maka kakinya digoyang-goyangin itu ucapan-ucapan Dia mengatakan siapa yang berada di atas Allah mengatakan siapa yang punya keyakinan bahwa Allah berada di atas alat maka dia kafir. Padahal dia yang paling rajin bacain manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Manakibat seharusnya yang pertama kali dia kafirkan siapa? Syekh Qadir Jailani. Lalu dia punya keyakinan Syahabul Qadir Jailani itu walinya para wali. Lah orang kafir seharusnya bukan wali dong. Ini musibah. Subhanallah, Fatul Islam, dan ya, yang Allah menyebut. ya diantara yang bersimpangan dengan ijma. Namun sayang, ya, banyak orang tidak paham bahwa itu ijma. Ijma. Ikhwatul Islam. B. Antum lihat dalam 13. Pendapat yang tidak bisa diterima atau tidak bisa dihormati bertentangan dengan dalil yang sahih, Sahih tidak mansuh dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang, yang lebih sahih. Perhatikan dalil yang sahih bukan cuma sahih. Sorry, sorry itu apa sih? Jelas, tidak punya makna lagi. Sorry, tidak mantu. Apa tidak mantu? Tidak hapus, tidak dihapus hukumnya. Dan tidak bertentangan dengan hadis lain dengan yang lebih sahih maka setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil seperti ini pendapat yang tidak boleh kita hormati. Tapi contoh, saya berikan contoh di sini. Abu Hanifah mengatakan bahwa yang namanya haram itu yang hanya terbuat dari anggur saja. Selain yang terbuat dari anggur tidak disebut haram. Dengar? Antum pernah dengar kan? ya? Kata Abu Hanifah, yang namanya arak itu yang terbuat dari dari apa pak? Hah? Dari anggur, masya Allah. Walaupun matanya merem, tapi bisa jawab. Yang terbuat dari anggur, Adapun yang tidak terbuat dari anggur, kata ibu Hanifah apa? Bukan arak. Tapi kalau semua pendapat ulama yang ulama boleh kita hormati, bagaimana jadinya kalau ada pemuda yang minum arak yang bukan terbuat dari anggur? Ketika diingkari kata pemuda itu apa? Hormati istihad ulama. Pendapat Abu Hanifah ini batil karena bertentangan dengan hadis yang sahih dan syarif. Kullu muskirin hamrun kata Rasul. Setiap yang memabukkan itu arah. Setiap yang memabukkan itu arah. Berarti dari apapun juga selama itu memabukkan antum ya bikin arah dari rambutan dari apa selama itu memang asal dari tape tape pun juga kalau memabukkan jadi jadi arah tidak boleh orang Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dewasa boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi. Jadi kata Abu Hanifah, boleh wanita yang sudah dewasa menikah dengan tanpa wali dan dua saksi dikiaskan kepada akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berakad jual beli sendirian, maka dia pun boleh akad nikah, akad nikah sendirian. Bagaimana pendapat antum kalau ada orang Islam orang liberal berkata begini, eh kamu Jangan suudon sama pelacur. Bisa saja mereka berpendapat dan pendapat Abu menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi. Selesai cuma akad begitu saja. Oh ini orang liberal berusaha bagaimana caranya pelacuran jadi halal. Kita katakan pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan dalil ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahu batilun batilun batil wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batil batil jadi Rasulullah bersabda la nikaha illa bi waliyin wa syahidin adlin tidak tak nikah ya tanpa wali dan wa Nah, kalau jelas pendapat itu bertentangan dengan hadis yang sahih, tadi telah bertentangan dengan ijma. Yang kedua bertentangan dengan hadis yang sahih, bukan cuma sahih karena ada yang sahih tapi tidak sahih. Ada yang hadis yang sahih tapi tidak tidak sahih. Yang kedua sahih, bukan cuma sahih tapi tidak mansuh Bukan cuma itu, tidak ada yang menentangnya dari hadis lain yang lebih sahih. Maka kalau seperti ini dia bertentangan dengan hadis yang sahih, maka pendapat itu boleh kita ingkari. Pendapat tersebut tidak boleh kita hormati. C. Berdasarkan dalil yang sangat lemah bahkan palsu. Berdasarkan dalil yang sangat lemah bahkan palsu. Tapi di zaman ini orang awam mana tahu mana hari palsu, mana hari lemah. Iya kan? Iya. Di zaman sekarang, jangan sampai di desa saya ada orang berkata Dan lemah-lemah juga hadis. Lemah-lemah juga hadis. Lihat Imam Nawawi rahimahullah kita yang tentang sholat tarawih dan sholat istiqadah. Apa ada dari ini? Beliau menjawab, Alhamdulillah, dua hal tadi tidak pernah dilakukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga seorang pun dari sahabat, tidak pula imam yang empat, tidak pernah juga dilaksanakan oleh ulama yang dijadikan panutan dan tidak sah pun hadis mengenai hal itu. Ia baru diada-adakan pada generasi terakhir dan mengerjakan dua hal tersebut termasuk bid'ah dan muka. Imam Nawawi kan kolam Syafi'i atau Syafi'iyah. Maka setiap mereka yang mengamalkan hadis yang palsu atau hadis yang sangat lemah, maka pada waktu itu kita katakan perbuatan tersebut perbuatan mungkar. Memang terjadi istilah mengenai bolehkah mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Harus antum pahami hari. Para ulama bersepakat bahwa haram mengamalkan hadis lemah dalam akidah dan hukum. Para ulama bersepakat haram mengamalkan hadis lemah dalam akidah dan hukum. Namun para ulama berbeda pendapat. Boleh tidak mengamalkan hadis lemah dalam fadilah Jumhur mengatakan boleh, namun Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan tiga syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh doibnya sangat doib. Doib yang ringan itu kayak gimana sih? Coba coba. Hah? Nggak tahu. Antum aja ya. Nggak tahu doib ringan gimana yang di awam sana. Di pedesaan. Nggak paham juga. Mereka nggak bisa bedakan hadis ini doifnya lemah atau doifnya berat. Satu syarat ini aja nggak bisa dipenuhi susah penuhi. Syarat yang kedua kata Ibnu Hajar harus diyakini bahwa hadisnya lemah artinya tidak boleh diyakini itu sunnah. Tidak boleh diyakini itu sunnah. Sekarang antum tanya ke mereka yang suka mengamalkan hadis lemah apa hukumnya? Kalau mereka menjawab, ini sunnah. Mereka sudah meyakini sunnah. Tidak memenuhi syarat. Syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar, Allah bisa bih. Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup buat sendiri-sendiri aja. Kalau ini enggak, ngajar-ngajar. Berarti tiga syarat itu dipenuhi tidak? Tidak dipenuhi. Yang rajin bahwa hadis lemah tidak boleh diamalkan secara mutlak baik maksud akidah, hukum maupun fadilah. Kenapa? Alasannya karena hadis lemah itu yufidu dhannal marjuh hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah dengan kesepakatan ulama tidak boleh diamalkan. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadzan, fa inna dzan asbabul hadis." Ya, jauhi oleh kalian dzan, karena sesungguhnya dzan, dzan itu artinya dugaan. Karena sesungguhnya ya, dzan itu adalah dusta bukan perkataan. Maka api setiap orang yang beramal dengan hadis yang sangat lemah, maka hukumnya apa, Pak? Bapak, Masya Allah, sedang khusyuk sekali sampai saking khusunya sampai terkantuk-kantuk atau kalau ada orang berhujah atau ber, mengamalkan dalil yang sifatnya palsu hukumnya apa? Hah? Hah? Apa katanya? Boleh dia marah? Tidak boleh. Hadis lemah menurut jumhur ulama boleh diamalkan dengan tiga syarat dalam panggilan amal. Apa saja? Satu, satu apa? Siapa yang masih ingat? Hadisnya tidak boleh sangat. Dua apa? Nah, Inilah kelemahannya kita semua. Kalau ngaji terkadang cuma giping. kok giping bang? Ngaji nguping. Enggak mencatat. Yang bagusnya itu kalau ngaji itu buat catatan. Catat kecuali kalau ente kayak Imam Bukhari. Kalau ente kayak Imam Bukhari nggak jadi masalah, apa aja. Imam Bukhari langsung keluar langsung ingat ingat ingat ingat ingat ingat ingat. ingat. Ini enggak. Kalau kita kan langsung dengar masuk singa kanan, keluar singa kanan. Penting ke kiri gitu kan masih ada yang nangkel gitu. Baik, tapi kita lanjutkan. Kaidah ketiga Lumer halaman 114. Kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Dan keburukan adalah apa yang dianggap buruk oleh Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya sama antum. Siap-siap jawab di antum. Apakah akal bisa mengetahui sesuatu baik dan buruk? Apakah akal bisa mengetahui sesuatu itu baik dan buruk? Siapa yang mengatakan tidak, tolong sebutkan alasannya. Siapa yang mengatakan iya, apa alasannya juga. Atau nggak usah pakai alasan, cukup iya atau tidak cukup ya. Kita saya nanti. Nah, siapa yang mengatakan iya? Antum yang pakai baju merah. Jawab eh gampang ngomong cuma iya atau tidak aja udah akal bisa mengetahui sesuatu baik atau buruk tidak ah antum mengatakan tidak siapa mengatakan tidak lagi tidak Tahuilah Pak, manhaj al-sunnati wal jamaah bahwa akal bisa mengetahui sesuatu itu baik dan buruk. Ini manhaj sunnah wal Namun akal tidak bersendirian. Namun akal tidak sendirian. Ada perkara-perkara yang dinilai oleh akal baik tapi menurut syariat tidak. Ada perkara-perkara yang menurut akal tidak baik tapi menurut syariat baik. Namun ada perkara-perkara yang akal dan syariat sama-sama mengakui itu baik baik, jujur, baik nggak secara akal? Akal pun mengatakan itu baik, syariat pun itu mengatakan baik. Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Menurut akal baik tidak? Baik. Bahkan ya, akal tidak akan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Paham ini baik-baik. Jadi ya Perkataan yang mengatakan bahwa akal tidak tahu yang baik dan yang buruk ini perkataan sufia. Ya. Bahkan ya ini sama saja menghilangkan keindahan Islam. Kenapa? Karena syariat kita ini bisa dicerna oleh akal akan keindahannya, manfaat dan maslahatnya. Karena itulah Allah turunkan akal. Allah jadikan manusia itu ber, berakal. Pahami ini. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam azan yang Allah Dalam masalah ibadah dan agama harus kita mengembalikan semua kebaikan itu apalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Sesuatu yang tidak baik menurut akal belum tentu tidak baik menurut syariat. Kaidah ini saya sengaja bawakan Pak. Karena di masyarakat kita ini terkadang dan sering kali, bukan cuma terkadang, mereka memandang sesuatu itu dengan akal dia itu bang. Contoh, antum ingkari suatu perbuatan yang antum anggap itu tidak. Contohnya Banyak sudah saya sudah saya kupas tadi masalah salawat. Salawat yang bikin-bikin sendiri lapasnya ya, bukan salawat yang jelas ada dalilnya. Apa jawab dia? Ini kan dalil Ya, ya itu dia. Pak, orang mau melakukan suatu perbuatan biasanya karena dia sebelumnya menganggap baik. Kalau dia menganggap itu buruk, tak mungkin dia melakukannya. Ya enggak? Ya. Dia akan anggap guru bagi dia baik. Kalau dia sudah menganggap baik, maka dia akan semangat untuk mengamalkan. Biasanya seperti itu. Makanya Fir'aun mengaku dirinya baik tidak? Kamu lihat saja dalam surah Al-Al-Mu'min ayat halaman 14. Allah berfirman, "Qala Fir'aun ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad." Fir'aun berkata, "Aku hanya menunjukkan kepadamu apa yang aku pandang baik dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Itu kata Fir'aun. Iya, kata Fir'aun apa? Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik dan aku hanya menunjukkan kepadamu ke jalan yang benar. Nah, sekarang menjadi masalah. Baik ini kalau dikembalikan kepada setiap orang bahaya agama kita hancur. Ya dalam masalah ibadah. lihat Eden. pernah dengar Lia Eden? Yang kemarin ditangkap dia menganggap baiklah perbuatannya. Baik. Orang liberal menganggap baik nggak pemikirannya? Baik. Setiap orang yang berbuat kepekatan menganggap baik tidak perbuatannya. Baik. Tapi anak pemotanya sama antum. Kalau orang mencuri, menganggap baik tidak pencuriannya? ah Jawab. Orang mencuri menganggap baik tidak pencuriannya? Tidak. Makanya kalau antum tanya pencuri, Pak, mencuri tahu nggak itu haram? Ya, haram. Tapi antum bertanya kepada orang yang melakukan ya, suatu ibadah yang tidak diadakan, yang diadakan. Kamu tahu nggak itu suatu yang tidak diperbolehkan? Enak saja. Ini kan baik. Sudah dia. Makanya kata Imam Sufyan al tsauri bisa lebih disukai oleh iblis daripada Iya, itu dia. Ia jelas. Ya, bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bid'ah lebih berat ya dari maksiat dengan sunnah dan kesepakatan seluruh Kenapa? Dari satu sisi karena orang yang melakukan sesuatu yang diada-adakan pasti menganggap baik Masa orang berpikir nggak boleh? Masa ini nggak boleh itu nggak boleh? Nah, sering kali itu. Baik kekuatan Islam, Allah dan yang Allah waliya. Karena lagi, kebaikan adalah yang dipandang baik oleh Allah dan dan keburukan adalah yang dipandang buruk oleh Allah dan bukan berarti kaidah ini menafikan, meniadakan bahwa akal bisa memandang baik dan buruk tidak. Mohon dipahami karena mazhab Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah dan Sufiyah. Asy'ariyah, maaf. Sufiyah sama Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa akal berdiri sendiri di dalam mengetahui kebaikan dan keburukan. Bahkan akal lebih tinggi dari dari dari Asy'ariyah mengatakan akal tidak bisa mengetahui kebaikan dan keburukan. Semuanya harus diserahkan kepada syariat. Ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengah antara ini dan itu. Tengah-tengah antara ini dan itu. Jadi kaidah ini mohon dipahami secara benar. Saya berikan kaidah ini hanya sebatas ingin mengomentari banyak orang-orang awam ketika diingkari perbuatan yang mereka ada-adakan dengan perkataan mereka bah ini kan bah kita katakan sesungguhnya ibadah itu pada asalnya haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Makanya kita lihat halaman 117. Kaidah keempat dalam urusan ibadah pada asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam urusan dunia pada perkataan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini adalah kemudahan Islam. Islam sangat mudah. Beban yang namanya ibadah pada asalnya ditiadakan. Ibadah itu beban, Pak. Saya mau tanya sama antum. Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih mudah? melakukan atau meninggalkan? Nah, mana yang lebih mudah? Karena mau tanya mantun mana yang lebih mudah? Melakukan atau meninggalkan? Sepakat semua? Melakukan lebih capek daripada meninggalkan mening melakukan itu beban. Meninggalkan itu meninggalkan beban. Makanya aneh kalau ada orang berkata begini, ini aliran kok dikit-dikit bid'ah sih. Susah, ini bid'ah itu bid'ah. Kita katakan Pak, ente harusnya bersyukur. Kalau dikatakan itu perkara yang tidak ada dasarnya dalam syariat, berarti pada akhirnya tidak boleh dilakukan dulu sampai ada da dalil. Kenapa? Melaksanakan tuh capek, meninggalkan nggak capek. Melaksanakan tuh berat beban, meninggalkan itu bukan beban. Bukan berarti kemudian kita jadi orang yang mudah mengatakan duit, oh ini duitnya itu gitu, tidak. Itu ada kaidahnya, itu ada rambu-rambunya. Orang yang boleh mengatakan ini fitnah itu fitnah harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, yang menguasai sunnah Rasul. Yang kedua, mengetahui dengan pengetahuan yang dalam, luas pengetahuan. Yang kedua, menguasai ilmu usul bidah. mengatakan kalau MT tidak menguasai ini, jangan sekali-kali memfitnahkan kewajiban antum fasalu ala dzikri. Kuntum la namun Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah ini Pak, sedikit kita lanjutkan ya. Jadi pada asalnya ibadah itu hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa? Hadis. Man amila amal laisa alaihi amruna fa Barang siapa yang beramal yang tidak ada di atasnya apa? Yang tidak ada dalil dari urusan kami ini dari agama kami. Laisa alaihi amruna yang tidak ada di atasnya agama kami ini, perkara kami ini, perintah kami ini, maka ia tertolak. Berarti setiap yang tidak ada dalilnya ter berarti ibadah pada yang nunggu dan nunggu dalil Makanya Pak, ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Yang ingin diibadahi siapa? Allah. Berarti Allah yang berhak diibadahi. Maka Allah pula yang ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Yang Allah ridhoi, yang, yang Allah cintai, yang bagaimana? Yaitu yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasul sampaikan kepada umatnya itu yang benar ada pun yang tidak benar dicontohkan Rasul dan umatnya, para sahabatnya itu tidak benar. Barangkali ada orang bertanya, Al-Quran dikumpulkan kapan? Setelah Rasulullah wafat atau masih hidup? Setelah Rasulullah wafat. Bukan, itu kan menunjukkan boleh bikin bid'ah pasti Al-Quran itu di zaman siapa? Ada titik, ada atas, kasroh di zaman siapa? Abu Malik bin Marwan. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, Al-Quran nggak ada titik, gak ada harokat. Bingung aku bacanya. Mana titik, mana tak, mana nak, mana pusing. Berarti boleh dong bikin gitu. Dulu para sahabat belajar ilmu usul fikih nggak? Terus kapan baru muncul usul fikih? Nanti boleh dong bikin beda. Terus ilmu mustalah, ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, apa itu baru muncul? Iya baru muncul, boleh dong bikin beda. Makanya Pak, di sini kita harus pahami dulu hakikat apa sih sebetulnya Makanya salah kalau ada orang berkata bid'ah adalah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat salah. Karena tidak setiap yang dilakukan yang tidak dilakukan Rasul dan para sahabatnya itu bid'ah. Ada kaidah-kaidahnya, cuman waktunya nggak sempat, soalnya panitia saja udah ngebor. Insya Allah nanti mungkin saudara Faisal akan menjelaskan kaidahnya. Ya. Yang jelas Pak, ibadah pada asalnya haram. Maka setiap ibadah harus ada dalilnya. Kalau sudah ada dalilnya, itu pun juga harus sesuai dalam enam perkara. Enam, ingat enam. Yang pertama apa? Tempatnya. Yang kedua apa? Hah? Waktunya. Yang ketiga apa? Tata caranya. Yang keempat apa? Hah? Jumlahnya. Yang kelima, sebab. Yang keenam, Mudah. Tempat. Jangan bikin tempat sendiri. Orang hajinya ke Mekah enggak. Antum tahu di Sulawesi itu ada sebuah gunung. Di atas gunung itu ada sebuah batu bentuknya kayak Ka'bah. Nah, di situ mereka tawaf. Katanya siapa yang habis tawaf itu apa disebutlah haji apa namanya? Haji apa namanya kita? Disebut haji. Ini namanya bikin tempat sendiri. Ini wukufnya harusnya di Arafah ini enggak. Ini wukufnya di di Jeddah. Salah. Waktu, waktunya harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh bikin waktu sendiri. Ya, dan tidak boleh menentukan waktu sendiri. Jumlah demikian pula. Tidak boleh bikin jumlah sendiri. Harusnya subhanallah 33 kali, nanti ganti dia 330 kali. Demikian pula ya tempat apa sebab sebab antum jangan bikin sebab sendiri di sini banyak bikin sebab sendiri kalau antum bersin baca apa? Alhamdulillah, jelas sebabnya ada dalilnya. Ini enggak habis berpendawa. Eh, Alhamdulillah. emang ada gitu doa habis pendawa? Enggak ada. Habis kentut, Alhamdulillah. Dengan plan katanya kan nikmat. Kalau nikmat kan disuruh kita bersyukur kepada Allah. Ya dalil ente umum. Kita lihat praktek Rasulullah dan para sahabat. Ada lagi orang bikin doa, bikin sebab sendiri. Doa menghilangkan bisu dan jerawat. Baca firman Allah, selalu "Yas'alunaka jibar kapul yang sifu harobi nafsa." Mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung, Katakanlah Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Gunung saja hancur, apalagi di surga. Ini kan mengejek. Siapa yang pengen anaknya ganteng, baca surat susu? Ya, kalau ibu bapaknya menyon, ya anaknya menyon. Ikhwat Islam. Ya, jenis juga jangan bikin-bikin sendiri. Nah, ini kaidah-kaidah agama ini penting untuk kita pahami. Sehingga antum bisa menentukan mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Antum bisa mengetahui tentang agama yang hak. Makanya jangan dulu mudah menyesatkan orang. Jadi masyarakat kita ini mudah, ya, mudah menyesatkan orang dan mudah menuduh orang. Ya, itu orang gimana sih sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit sesat, itu sesat, kan Jadi kontradiksi. Menuduh orang lain mengatakan mudah menyesatkan, dia sendiri juga mudah menyesatkan. Allah malam saya cukup dulu sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kewajiban kita yang ini adalah pertama menuntut ilmu Allah, yang kedua rujuk kepada para ulama. Ulama penting Kemudian bertumbuh-tumbuh dan mengikuti Allah. Ya. Karena sesungguhnya tanpa ilmu agama kita akan tersesat jalan. Sebagaimana antum tidak punya ilmu, antum akan ya, tersesat dalam kehidupan dunia. Ini saja yang disampaikan kepada mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bisa dipahami. Barangkali di antara antum ada yang bertanya, tersesat. Muhsin Al-Abbas kata beliau kalau dia mau menunggu azan menjawab azan kemudian setelah itu baru suatu yang sakit tidak apa namun kalau misalnya dia sholat langsung kayak sakit ketika azan dikumandangkan pun tidak apa-apa sebab apa menjawab azan itu hukumnya sun sunnah sebagaimana dalam muslim Rasulullah pernah ketika dia dikumandangkan azan ya beliau tidak menjawab azan sudah Rasul pernah hadisnya okay. jadi yang menjawab azan itu hukumnya pun nah sekarang jadi masalah ketika dua sesuatu yang dua sunnah bertabrakan. Dua-duanya sunnah, mana yang harus didahulukan? Ya. Saya sebetulnya sudah menulis buku yang insya Allah nanti malam saya akan kaji yang berjudul meraih pahala besar dengan sedikit amal saya berikan kaidah-kaidahnya dulu ya. supaya pada waktu itu kita bisa menilai mana yang paling besar di antara dua amalan itu yang kita dahulukan. Ya, kita katakan antum jangan sembarangan sembarangan mengharamkan. Hah? lihat kalau memang antum kira-kira memberikan nasihat malah bertengkar sama dia mendingan antum ditinggalkan saja meninggalkan mendingan antum tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wa idza qata bihi mujahidin qala itu lebih baik kita tinggalkan saja Bagaimana seorang istri yang kita nasihati agar hidup secara Islam? Namun hingga akhir hayatnya Sang istri tetap tidak mau berubah Apakah suami berdosa? Tidak Jelas suami tidak berdosa Allah berfirman Allah tadi berubah Jika berubah Jika Seseorang tidak akan menanggung dosa dan dia sudah memberikan nasihat kita tidak bisa mengaktifkan anak kita pada hari ketujuh. Bolehkah kita mengaktifkannya setelah dia besar? Misalnya 10 tahun boleh kita lakukan. Ada sebuah hadis yang sangat Rasulullah disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaktifkan dirinya setelah diutus. Hadis itu akan Tidak benar yang mengatakan hadis itu lemah. Orang yang mengatakan hadis itu lemah karena menilai dari satu jalan. Memang dalam satu jalan, terutama dalam riwayat Abu Dawud, ada dalam jalannya Abdullah bin Muharrar yang matruk. Namun Abdullah bin Muharrar dimutabakan oleh Abdullah bin Musanna. Dia hadis sehingga hadis itu hasan. Ya. Yeah. Atas dasar itu Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Dan setelah diutus umurnya berapa? 40 40 tahun. Kalau orang berkata, mungkin itu khusus Nabi. Kita katakan, siapa yang mengklaim itu khusus Nabi, hendaklah dia membawakan dalil. Dan tidak ada dalil. Iya. Maka dari itu, bolehkah seseorang setelah besar waktu kecilnya dia tidak pernah diakikakan oleh orang tuanya, setelah besar dia mengakikakan dirinya? Saya jawab boleh, berdasarkan hadis. Hari itu hasan. Saya pernah mengkaji hadis itu dan ternyata ada mutabaah kuat dari lebih dan ternyata saya dapatkan sekali pun sudah menghafalkan Alhamdulillah. Apakah di dalam sujud kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau menjawab, bila ingin berdoa dengan selain bahasa Arab, hendaknya di hati saja. Hendaknya di hati saja demikian fatwa dari Imam Ahmad. Karena apa sih Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berdoa dan sujud tidak Makanya mampu Rasulullah menganjurkan umatnya berdoa dan sujud tidak Menganjurkan Apakah Rasulullah disitu harus menentukan doa doanya harus berasal dari sabda Rasulullah? Tidak juga. Saya tanya lagi, apakah Allah tahu bahwa nanti di kalangan umat yang ada yang tidak bisa bahasa Arab? Allah tahu tidak? Allah tahu dan Allah tidak akan lupa. Makanya ya orang yang tidak bisa bahasa Arab ketika dia ingin berdoa sesuatu yang ia butuhkan kata dalam sholat dan sujud-sujud ya boleh namun ada hadis lain disebutkan dalam hadis ya bahwasanya perkataan manusia tidak boleh masuk ke dalam sholat jadi permasalahan apakah doa masuk dalam perkataan manusia atau tidak? Karena ada dalil yang menunjukkan doa, ada dalil. Makanya di sini Imam Ahmad mengatakan lebih baik dalam hati. Itu lebih hati. Itu lebih hati. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan doa dari Al-Quran masuk kepadanya membaca Al-Quran. Masih banyak doa-doa hadis Nabi SAW yang bisa antum baca insyaallah. Ada syubhat yang mengatakan bukankah hukum bid'ah sesat? Jika begitu, membukukan Al-Quran juga bid'ah. Sebab mata Nabi Al-Quran tidak di sini. Saya akan bahas. Akhi, dengarkan baik-baik. Sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan itu ada tiga keadaan. Apakah Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ada tiga keadaan. Yang pertama, Rasulullah tinggalkan karena tidak ada pendorongnya. Rasulullah tinggalkan karena tidak ada pendorongnya ingat satu. Yang kedua, ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Ini ingat yang kedua. Yang ketiga, ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Ada pendorongnya dan tidak ada penghalang. Baik saya berikan contoh. Di zaman Rasulullah belum dibuat yang namanya ilmu nahu, ilmu sorot. Nahu sorot. Mengapa? Karena belum ada pendorong. Karena belum ada para sahabat Antum jangan tanya. Para sahabat bahasa Arabnya fasih. Saking fasihnya dia tidak butuh pelajaran namun Saking fasihnya bahkan mereka paham mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana mukayyad, mana mana mubayyan, mana mujmal. Paham Nah, ketika pendorongnya muncul karena di zaman Rasul kan belum ada pendorongnya ketika pendorongnya muncul setelah Rasul wafat dan maslahatnya besar maka itu boleh dan bukan bid'ah kenapa? karena Rasulullah tinggalkan karena belum ada pen pendorong nah ketika pendorong itu ada dan maslahatnya besar itu bukan bid'ah maka membuat ilmu dan sorok bukan bid'ah Kenapa? Karena itu dalam rangka menjaga syari syariat. Antum bayangkan, kalau Al-Quran tidak dikumpulkan seperti zaman sekarang, gimana antum bisa membaca Quran? Kalau Al-Quran tidak diharokati, tidak pakai kata, nggak pakai hakroh, nggak pakai titik, antum bisa baca nggak kira-kira? boro-boro yang gak ada harapannya yang gundul aja nggak bisa ya kan yang gundul aja nggak bisa gimana yang lebih gundul dari itu nah ini sekarang ada pendorongnya yang kedua ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya pengumpulan Al-Quran kenapa di zaman Rasulullah belum dikumpulkan Al-Quran, badal pendorongnya sudah ada, karena masih ada penghalangnya, yaitu wahyu terus-menerus turun. Masih ada penghalangnya tidak? Masih. Nah, ketika penghalang itu hilang setelah Rasulullah wafat dan maslahatnya besar, boleh tidak? Boleh dan itu bukan bisa Karena itu diizinkan oleh syariat sesuatu yang diizinkan oleh syariat tidak boleh dikatakan itu bid'ah. Yang ketiga, perhatikan. Ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Nah ini yang tidak disyariatkan. Ada pendorongnya, tapi penghalangnya pun juga tidak tidak ada. Rasulullah mampu melakukannya, sementara pendorongnya ada. Maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ketika ada pendorong dan tidak ada penghalang tetap Rasulullah tinggalkan, maka itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mensyariatkan. Walaupun dipandang baik oleh manusia. Contoh, banyak, banyak contoh di zaman sekarang. Berupa ibadah yang diada-adakan rupa ibadah yang diada ada merayakan ulang tahun Rasulullah atau merayakan ulang tahun sendiri tidak ada satupun sahabat yang merayakan ulang tahun Rasulullah saya tanya pendorongnya ada nggak ada apa itu cinta kepada Rasul penghalangnya ada tidak tidak ada mereka semua mah mampu melakukannya. Tapi kenapa tidak dilakukan juga? Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Pahami kaidah ini. Makanya tidak setiap yang tidak dilakukan waktu itu jadi dosa. Pahami? Tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak boleh. Namun harus dilihat tiga keadaan. Yang pertama, tidak dilakukan Rasulullah karena belum ada yang kedua, ada pendorong tapi ada peng. Yang ketiga, ada peng, pendorong dan tidak ada penghalang. Adapun yang dua yang pertama, kalau pendorongnya ada dan sangat masalahnya besar, jadi boleh. Kaidah-kaidah ini akan memberikan kepada antum kemudahan dalam memahami. Ya. Saya hanya sebatas memberikan kepada antum kaidahnya aja antum bisa praktekkan kepada banyak perkara-perkara dan di zaman sekarang yang diadakan. Ketika ada sebuah hadis yang sahih, sedang isi hadis itu berbeda dengan isi ayat Al-Quran. Apakah derajat hadis tersebut bisa dibatalkan? Kalau ada hadis yang sahih seakan-akan bertentangan dengan isi Al-Quran, apakah hadis itu jadi sahih? Apa hadis itu jadi batal atau doif? Kita katakan yang doif itu pemahaman dan akal SD. Karena Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Al-Quran tak akan pernah bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau antum kira itu bertentangan akal antum yang nggak paham. Saya berikan contoh. Ada hadis seorang sahabiat datang ke Rasulullah dan berkata, "Hei Rasulullah, ibuku pernah bernazar mau haji tapi keburu meninggal dunia. Apakah boleh saya hajikan untuk ibuku Kata Rasulullah boleh. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Kira-kira kamu wajib bayar nggak? Demikian pula hutang kepada Allah lebih layak wajib dibayar. Nah, ada orang berkata begini, ayat hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Wa alaihissalil insani illa masa. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usaha, Bagaimana si anak mau menghajikan orang tuanya? Sementara seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Bagaimana orang tua akan mendapatkan hasil usaha anaknya? Akhirnya hadis ini dianggap lemah. Demi Allah, saya pernah langsung mendengar dari orang seperti itu berkata, sebetulnya dalam Sahih Bukhari banyak hadis lemah sebetulnya kata dia banyak hadis dalam Sahih Bukhari banyak hadis lemah. Saya tanya, Pak, hadis yang lemah yang mana? Di antaranya dia sebutkan hadis itu. Saya katakan mungkin yang lemah pemahaman antum. Hadis itu sahih secara sanad. Saya jawab, saya katakan kepada saya jawab. Wa alaika lil insan. Ayat itu berbunyi wa alaika lil insan Lam di sini lam apa? Dia nggak bisa jawab. Lam apaan? Nggak tahu. Bagaimana KNT mau mengatakan ayat ini bertentangan dengan hadis? Sementara saya tanya lam saja di lam apa nggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Lam di sini ditamlih artinya untuk kepemilikan. Kalau kita artikan begini, seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Yang ditiadakan oleh ayat ini adalah kepemilikan, memiliki, namun tidak meniadakan intifak, mengambil manfaat dari orang lain. Pahami itu baik sekali. Jadi hadis itu tidak bertentangan. Yang kedua kata saya, anak hasil usaha orang tua bukan? Hasil usaha orang tua. Karena Rasul bersabda, al-waladu min fakdi habis anak itu hasil usaha orang tuanya makanya kalau anak mengajikan orang tua jelas sampai tidak oh jelas sampai Nah sinilah ya, terkadang orang menganggap ada hadis soeh bertentangan dengan Al-Quran langsung dibatalkan dan ditolak hadis soeh itu. Padahal yang tidak soeh itu apanya? Akalnya, pemahamannya yang kurang sama. Makanya tuduh dulu akal kita. Jangan-jangan sayangnya nggak sampai. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.